diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah hakikat seorang bersyukur kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang hakikat seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah hakikat bersyukur adalah al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Syukur itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Sarhu Usulil Iman penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang arti beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin arti seorang itu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabul membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dibarengi dengan al qabul dengan menerima wal izan dan dibarengi dengan ketundukan kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kata beliau la mujarrad tasdiq tidak semata-mata membenarkan saja tapi membenarkan ya, dan tunduk apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau hanya sekedar membenarkan saja, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dibarengi dengan ketundukan, maka yang demikian tidak benar. Kata beliau walihada lam yakun Abu Talibin mu'minan. Oleh karena itu Abu Talib bukanlah orang-orang yang beriman. Ma tasdiqihi padahal sudah membenarkan terkait agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita lanjutkan. Kata beliau wadinul islami agama Islam aqidatan wa syari'atan agama Islam mencakup di dalamnya dari sisi akidah dan dari sisi syariat bahkan akidah ini lebih penting lagi sehingga tidak cukup Islam itu dengan amalan-amalan tohiriyah sholat, puasa dan seterusnya tapi dari sisi akidah tidak benar wa huwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi dan agama Islam adalah agama yang sudah sempurna dari sisi akidahnya dan juga dari sisi syariatnya. Akidahnya juga sudah sempurna, syariatnya pun demikian, sudah sempurna. Ya. Kemudian kata beliau ya'muru bi ta'ala wa yanha 'anil syirki Islam memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata dan melarang manusia dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan melarang manusia dari perbuatan-perbuatan syirik. Inilah agama Islam. Senantiasa mengajak manusia kepada tauhid, dan melarang manusia dari perbuatan-perbuatan syirik. Inilah hakikat Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Tatkala beliau menjelaskan tentang Islam, kata beliau Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dengan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Ini Islam. Setelah itu tunduk dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan bara'ah berlepas diri meninggalkan perbuatan syirik dan juga berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan al-Islam. Maka Islam memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah dan melarang manusia untuk berbuat syirik ayat sering kita dengar. Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian Allah wa la tusyriku dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan syirik bahkan tauhid dan melarang manusia dari perbuatan syirik ini merupakan dinul anbiya wa rusul agama semua para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36 Allah nyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut dan sungguh kata Allah telah kami utus pada setiap umat seorang rasul apa tugas rasul tersebut an ya'budullah mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah semata Wajtanibut tauhud dan menjauhi at Peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata beliau Islam itu ya'muru bisidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam memerintahkan manusia supaya jujur wayanha dan melarang anil kezib dari perbuatan dusta. Inilah Islam. Memberikan tarbiyah kepada umat manusia supaya jujur di dalam beragama, jujur di dalam bermuamalah, jujur di dalam berbicara. Ini Islam. Ya'muruh bisidqi memerintahkan supaya jujur wa yanha 'anil kadhib dan melarang manusia dari perbuatan-perbuatan dusta ya menahan melarang manusia dari al-kadhib perbuatan-perbuatan dusta barakallahu fikum ya yeah. Sehingga tatkala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat-ayat seorang munafik, di antaranya adalah idza hadatsa kadzab. Dan kedustaan yang paling besar barakallahu fikum adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Inilah kedustaan yang paling besar. Sehingga di dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar Barang siapa yang berdusta atas nama aku muta'ammidan dengan sengaja berdusta atas nama Rasul dengan sengaja maka Allah tetapkan siapkan tempat duduknya di neraka Inilah yang dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya Islam itu ya'muru bil adli wa yanha 'anil jur. Islam itu memerintahkan untuk adil untuk berbuat adil dan melarang dari perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan jahat. Ini Islam. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Memerintahkan manusia bil adli, adil. Adil itu artinya wada'u sayfi mawadhi'ihi. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang dimaksud dengan adil. Dan melarang dari perbuatan-perbuatan jahat. Kemudian yang berikutnya kata beliau, Islam itu ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanah. Islam itu memerintahkan manusia supaya amanah dan melarang dari perbuatan khianat melarang manusia dari perbuatan al-khiyanah, berkhianat. Ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadab. Kemudian memerintahkan supaya menjalankan janji dan melarang dari menyelisih janji. Islam juga ya'muru bibirril walidaini wa yanha 'anil 'uquq Islam itu memerintahkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ya muru bibiril walidain supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang dari durhaka kepada kedua orang tua. Inilah Islam. Sehingga Islam mengajarkan adab yang luar biasa. Al-Quran juga mengajarkan bagaimana adab yang baik kepada kedua orang tua. Inilah ajaran Islam. Senantiasa mengajak memerintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang dari durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, hadis ini datang dari Abdullah ibni Mas'ud Kata Nabi Allah unabi ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian bi akbaril kabair dosa yang paling besar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama asyirku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar terbesar yang pertama adalah perbuatan syirik. Menyekutukan Allah di dalam beribadah dan yang berikutnya adalah uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua. Inilah dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya Islam itu ya'muru bisilatirrahmi wa humul aqarib wa yanha 'anil qati'ah Islam itu memerintahkan supaya menyambung silaturahmi. Yang dimaksud silaturahmi di sini adalah wahumul akarib kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Ya. Dan Islam itu melarang anil qati'ah, melarang untuk qati'ah memutus tali silaturahmi. Dilarang di dalam Islam. Barakallahu fikum. Juga yang berikutnya yang kedelapan kata beliau Islam itu ya murubi husnil jiwar wa yanha an sayyihi. Islam itu memerintahkan supaya berbuat baik kepada tetangga dan melarang dari berbuat jelek kepada tetangga. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu kata nabi barang siapa yang dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tangganya bagaimana ikramul jar ikramul jar bagaimana bentuk memuliakan tetangga yang demikian adalah badlul khairi wa kaful adha berusaha memberikan yang baik kepada tetangga dan menahan diri anil adha dari mengganggu barakallahu fikum wa yanha an sayyihi dan Islam melarang untuk berbuat jelek kepada tetangga sehingga disebutkan di dalam hadisnya Abi Surah radhiyallahu taala anhu Nabi mengatakan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man hiya ya Rasulullah? Alati la ya'man jarahu bawa'iqahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah dia tidak beriman, yaitu tidak sempurna keimanannya. Demi Allah dia tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Waman ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud wa Rasulullah yang dikatakan tidak beriman?" Nabi menjawab, "Mereka orang-orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan." Orang yang suka mengganggu tetangganya. Baik mengganggu bi af'al dengan perbuatan-perbuatan atau bilisan mengganggu dengan ucapan-ucapan dengan lisan Barakallahu fikum. Inilah Islam memerintahkan manusia supaya apa? Bihusnil jiwar wa yanha an sayyihi. Ya. Wa umumu wa umumu qawli annal Islam ya'muru bi kulli khuluqin fadhilin wa yanha an kulli khuluqin safilin. Pada kesimpulannya kata beliau, Islam itu memerintahkan bi kulli khuluqin fadhil memerintahkan kepada akhlak kepada akhlak-akhlak yang agung, yang mulia. Ini Islam. Memerintahkan apa? Berakhlak dengan akhlak yang baik dan melarang dari apa? Iya. Dan melarang barakallahu fikum wa yanha dan melarang an kulli safil dari akhlak yang jelek, yang rendah. Islam itu melarang. Akhlak-akhlak yang fadil tadi yang disebutkan di atas. Mereka yang mentauhidkan Allah, inilah orang yang memiliki akhlak yang baik. Menjauhi perbuatan syirik. Mereka yang senantiasa jujur, adil, amanah, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi. Ya, husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga Inilah yang disebut akhlak yang fadil. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya wa ya'mul wa ya'muru bi kulli amalin salihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Islam itu memerintahkan kepada semua amalan-amalan salih dan melarang dari amalan-amalan yang sayyi, yang jelek. Barakallahu fikum. Amalan-amalan yang jelek di dalam Islam itu dilarang. Dan kejelekan yang paling besar adalah al-isyraku billah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan. Islam itu memerintahkan supaya memberi kepada kerabat. Wayan hanil faksa, Islam itu melarang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Serta melampaui batas. Ya'idhukum la'alakum tadzakarun. Inilah pembelajaran untuk kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang tadzakarun yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Ini terkait dengan Islam. Sekarang beliau akan menjelaskan terkait tentang arkanul Islam. Terkait tentang rukun-rukun Islam. Kata beliau arkanul Islami rukun-rukun Islam. Ay asasuhu. Alatian bani alaiha. Yaitu rukun-rukun Islam yang akan dibangun di atasnya. Amalan-amalan yang lainnya Wahya khamsatun ini ada lima. Madkuratun fi marawahu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sebagaimana telah disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anahu qal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam bunia dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama ala wahidullah supaya mentauhidkan Allah. Ya. Dan di dalam riwayat lain ala khomsin. Ya. Islam itu dibangun ala khomsin. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bersaksi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Wa iqamus salah mengerjakan salat, wa ita'uz zakah membayar zakat, wa siyamu Ramadan wal hajj menjalankan puasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan rukun Islam. Lima rukun Islam. Nanti akan dijelaskan makna dan faidah faidah dari rukun Islam tersebut. Faqala rajulun al-hajj wa siyamu Ramadan. Qala la siyamu Ramadan wal hajj. Maka ada seorang yang mengatakan, seorang laki-laki mengatakan, haji dulu baru puasa bulan Ramadan. Maka Ibnu Umar la tidak puasa Ramadan baru menunaikan ibadah haji. Hakada Sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas yang pertama tentang rukun yang pertama. Amma syahadatu alla ilaha illallah adapun syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun syahadat la ilaha illallah yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Dan di dalamnya terdapat nafyun wal isbat, menafikan, meniadakan dan menetapkan. Menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah apapun bentuknya dan isbat menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu menafikan meniadakan yang kedua adalah al-isbat menetapkan. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian bersaksi wa anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Dan bersaksi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Inilah dua sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu hamba dan utusannya. Hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga memiliki makna yang istimewa. Abduhu hambanya Allah yang memiliki makna la yu'bad jangan sampai disembah. Wa rasuluhu yang artinya adalah rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala la yukazab jangan didustakan. Barakallahu fikum. Ya. Maka kata beliau, adapun syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fahiya yaitu al-i'tiqadul jazimu al-mu'abbaru anhu bilisan bihadhihi syahadah ka'annahu bijazmihi fi dzalika musyahidun lahu. Ya. Adapun makna syahadat la ilaha illallah al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang kokoh yang diwujudkan dengan lisan bihadihi syahadat dengan syahadat tersebut diwujudkan dengan lisan. karena bijazmihi fi dzalika sehingga dengan kokohnya terkala dia bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya seakan-akan dia melihatnya. Barakallahu fikum. Ya. Inilah makna syahadat. Kemudian kata beliau, "Wa ma ju'ilat hadhihi syahada ruknan wahidan." Hanya saja syahadat ini dijadikan satu rukun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dijadikan satu rukun. Apa rahasianya? Apa rahasianya barakallahu fikum? Allah menjadikan syahadat la ilaha illallah dijadikan satu rukun dengan Muhammad Rasulullah. Ya. Adapun rahasianya beliau akan menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, imma li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubalighun anillah. Bisa jadi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatulahu sehingga bersahadat dengan kalimat Muhammad Rasulullah adalah sahadat bil ubudiyah sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Warisalah bitamami syahadati alla ilaha illallah dan kerasulan merupakan bentuk tamam kesempurnaan dari syahadat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dijadikan satu rukun? Wa imali anna hataini syahadataini asasu sihatil a'mal wa qabuliha bisa jadi karena dua syahadat ini syahadat la ilaha illallah syahadat Muhammad Rasulullah ini adalah pondasi sahnya suatu amalan dan diterimanya suatu amalan. Ya. Perhatikan di sini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah asas pondasi dan sahnya diterimanya suatu amalan. Kata beliau idza la sihhata amalin wala qabul illa bi ikhlas lillahi ta'ala yang mana tidak akan sah suatu amalan dan juga tidak akan diterima suatu amalan kecuali dengan ikhlas hanya untuk Allah wal mutaba'atu li rasul dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah suatu amalan. Suatu amalan tidak akan dianggap menjadi baik, tidak dianggap sah kecuali tatkala didasari dengan ikhlas kepada Allah ya didasari dengan ikhlas dan mutaba'atul rasul ya bil ikhlasi tatahaqqaqu syahadat alla ilaha illallah dengan kalimat dengan keikhlasan akan terwujudlah syahadat la ilaha illallah karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas kalimat yang mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. Wabil mutabah dan dengan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatahaqqaqu syahada anna Muhammad dan abduhu wa Rasul. akan terwujud pula persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya barakallahu fikum inilah alasan kenapa digabungkannya dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barakallahu fikum. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang samarah. Hasil dari seorang dia bersaksi tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Yang artinya adalah mentauhidkan Allah. Apa itu hasilnya? yang bisa dia petik. Maka beliau akan menyebutkan beberapa fawaid. Berapa faidah seorang mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka kata beliau di antara fawaidnya faidahnya wa min samaratihi di antara faidah seorang itu mentauhidkan Allah insyirahus sadri insyirahus sadri wa quratul aini wal indizaru anil fakhsyai wal munkar ya. Barakallahu fikum saya ulangi ya, ini nanti di antara faidah dari syahadat la ilaha illallah yang pertama adalah tahrirul qalbi akan memerdekakan hati wa nafsi dan jiwa min rikilil makhlukin menjadi budaknya makhluk dikarenakan ahlu syirki orang yang menyekutukan Allah pada hakikatnya mereka adalah menjadi budaknya makhluk. Mereka akan tunduk kepada makhluk, akan memiliki rasa al-khawf, rasa takut kepada makhluk, dan seterusnya. Inilah hakikat orang yang berbuat syirik, hakikat orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bah, menjadi budaknya makhluk. Maka dengan mentauhidkan Allah, dengan beribadah hanya kepada Allah semata, berarti dia apa? Dia telah membebaskan dirinya dari perbudakan kepada makhluk. Ini faedah yang pertama. Faedah yang berikutnya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Di antara fawaidut tauhid faidah mentauhidkan Allah. Kata beliau Anahu sababul a'zam litafrijil kurabati dunya wal akhirah wa daf'il wa daf'i uqubatihima. Faedah yang berikutnya bahwasanya mentauhidkan Allah merupakan sebab terbesar litafrijil kurabati dunya akan hilangnya kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Tauhid ini akan menghilangkan kesulitan-kesulitan di dunia dan kesulitan-kesulitan di akhirat. Bahkan tauhid ini wadaf'u uqubatihima. Tauhid ini akan apa? Menghilangkan hukuman bagi orang tersebut di dunia maupun di akhirat ini dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah tauhid. Ya. Faedah yang berikutnya. Orang yang mentauhidkan Allah annahu yamna'u al-khuluda finar. Ahlu tauhid. Mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah akan terhalang untuk kekal di dalam neraka terhalang dari kekal di dalam neraka. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya orang-orang yang mentauhidkan Allah kata beliau. Wa minha annahu yahsulu li sahibihi al-hadyul kamilu wal amnu tam fi dunya wal akhirah Bahasanya orang yang mentauhidkan Allah dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna dan keamanan yang sempurna baik di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna juga ketenangan, ketentraman yang tam yang sempurna fi dunia wal akhirah. Inilah tauhid. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, Aladzina amanu Walam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri keimanan dengan kesirikan, Dengan perbuatan zalim itu kesirikan maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dan akan mendapatkan petunjuk. Sehingga tauhid merupakan sebab seorang mendapatkan petunjuk. Kemudian di antara faedah berikutnya di antara faedah berikutnya kata beliau bahasanya tauhid wa minha annahu sababul wahid linaili ridha linaili Allah wa sababihi Tauhid itu adalah merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridho Allah dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Merupakan satu-satunya sebab seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Wa as'adun nas bi syafaati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya Rasul. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah barakallahu fikum ikhlas dari dalam hatinya. Dan di sana masih banyak sekali fawaid-fawaid mentahidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dan juga di antara faedahnya adalah dengan kita bersaksi dengan kalimat Muhammad Rasulullah al-ittiba'u li ghairil mursalin bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah akan melepaskan seorang itu untuk mengikuti li ghairil mursalin kepada selain para rasul barakallahu fikum kita masuk faedah atau masuk rukun Islam yang kedua yang kedua wa amma iqamus shalah. Adapun iqamus shalah, mengerjakan salat. Apa itu salat? Fahuwa at-ta'abbud lillahi ta'ala. Fi fi'liha ala wajhil istiqamah wa tamam fi awqatiha wa hayatiha. Salat itu adalah beribadah kepada Allah sehingga seorang mengerjakan sholat itu harus dibarengi dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Jangan hanya karena apa kebiasaan. Karena kebiasaan dari kecil sholat gitu mut sholat. Boten. Tapi adalah hendaklah meniatkan untuk beribadah kepada Allah. Bifi'liha dengan mengerjakan sholat ala wajhil istiqamah dengan cara istiqamah wa tamam dan sempurna dari sisi waktu dan tata cara. Waktunya pun sempurna seperti yang diajarkan oleh Rasul. Begitu juga hayahnya, bentuknya, caranya. Itu pun harus sempurna sesuai yang diajarkan oleh Rasul Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya kita mengerjakan sholat seperti yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Solu kamaro aitumuni usoli. Itulah perintah Nabi. Kerjakanlah oleh kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Barakallahu fikum. Kewajibannya bagi kita adalah mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa hasilnya buah dari seorang mengerjakan sholat dengan benar sesuai tuntunan Rasul istiqamah apa itu buahnya wamin samaratihi dan diantara buahnya hasil seorang mengerjakan ibadah sholat insirahus sadri dada itu akan semakin lapang. Inilah orang yang mengerjakan sholat. Diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memerintahkan tatkala kita menghadapi problem. Supaya kita hadapi dengan memohon pertolongan kepada Allah dan banyak-banyak mengerjakan sholat. Wasta'inu bis sabri was salah. Itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi solat mengerjakan solat merupakan perkara yang muhimatun cita. Perkara yang sangat-sangat penting. Barakallahu fikum. Begitu juga solat akan wal injizaru anil faksha wal mungkar akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji wal mungkar dan dari perbuatan-perbuatan mungkar. Salat akan mencegah seorang dari perbuatan keji akan mencegah seorang dari perbuatan mungkar. Inilah sholat. Ya. Dan di sana masih fawai ada faidah-faidah yang lainnya. Di antaranya sholat itu adalah akan menjadikan cahaya di kubur mereka akan menjadikan cahaya di hari kiamat. Ini ibadah sholat. Sehingga kata Nabi as-salatu nurun wa sadaqatu burhan. Salat itu adalah merupakan nur cahaya. Ya, akan menjadi apa? Cahaya penerang bagi orang yang mengerjakannya. Ada yang menyebutkan para ulama yang dimaksud cahaya di sini adalah nurun fi qalbihi. Cahaya di dalam hatinya. Sehingga apa? Dengan gampang menerima al-haq, kebenaran. Seperti itu. Barakallahu fikum. Salat juga kata beliau intizaru anil fakhsya'i wal munkar akan mencegah salat yang benar-benar didasari ikhlas mencontoh Rasul itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan perbuatan mungkar. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau wa ama ita uzakah adapun arti membayar zakat وهو التعبد لله ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة Adapun yang dimaksud ita'u zakah juga merupakan ta'abud lillah, bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibadril qadril wajib dengan memberikan kadar yang diwajibkan dari harta-harta zakawiyah yang sudah berhak untuk dizakati. Apakah ada faidahnya? Apa itu samarah buah dari seorang menjalankan atau membayar zakat? Wa min samaratihi di antara buahnya seorang itu membayar zakat. Taubahiru nafsi minal khuluqir radhil yakni al-bukhl. Zakat ini akan membersihkan jiwa dari akhlak yang rendah. Apa itu akhlak yang rendah? Sifat bakhil. Bakhil itu merupakan sifat yang rendahan. Wasadu hajatil islami. Nah. Dan juga wasadu hajatil islami wal muslimin. Ini faedah yang pertama. Zakat itu tadi adalah apa? Membersihkan jiwa dari akhlak yang rozil, yang rendah, bakhil, dan juga akan menutup hajah kebutuhan Islam dan muslimin. Dengan dikeluarkannya zakat akan tertutup kebutuhan-kebutuhan Islam wal muslimin. Iya. Dan juga zakat, ya. Zakat ini juga merupakan apa? Bentuk kejujuran seorang dalam keimanannya. Karena dalam hadis wasodakotu burhanun sodakoh seorang mengeluarkan harta ini adalah merupakan burhan bukti tentang jujur atau tidaknya seorang di dalam beriman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah puasa. Apa itu ibadah puasa? Wa amma saumu Ramadan, adapun puasa bulan Ramadan, huwa at'abud lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirat fi nahari Ramadan puasa bulan Ramadan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala imsak dengan menahan diri anil muftirat dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Finaha Ramadan di siang bulan Ramadan dibarengi dengan niat. Inilah yang dimaksud dengan puasa. Al-imsak menahan Kemudian apa faedahnya seorang menjalankan puasa? Wa min samaratihi. Di antara faedah seorang menjalankan puasa. Tarwiju nafsi antar kil mahbubati talaban di mardatillahi azza wa jalla. Adapun buahnya hasilnya tarwiju nafsi. Melatih jiwa untuk meninggalkan perkara-perkara yang dia sukai dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Ya, untuk melatih jiwa, ya, untuk meninggalkan perkara-perkara yang al-mahbubat yang dicintai dalam rangka tola'ban di mardatillah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Ini diantara buahnya seorang menjalankan ibadah puasa dan Ramadan. Yang berikutnya wa amma hajjul baiti. Adapun menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Apa itu haji? Fahuwa at-ta'abbud lillahi ta'ala qasdil baitil harami likiyami bisa'airil hajj. Adapun menunaikan ibadah haji beribadah kepada Allah dengan menuju Baitul Haram. Likiyami untuk menjalankan siar-siar haji. Sehingga tak kalah seorang melakukan ibadah haji ke selain Baitul Haram. Ya. Masjidil Haram. Ya. Maka layuk bal tidak diterima. Ya, karena yang namanya haji adalah seorang menuju Baitullahil Haram, rumahnya Allah yang mulia, Ka'bah dalam rangka untuk menjalankan siar-siar haji. Sehingga batil apa yang dilakukan oleh kaum Syiah yang mereka memaknakan haji adalah ziarah kuburan Hasan Hussein yang ada di Karbala. Ini yang dilakukan oleh orang-orang apa? Syiah. Haji menurut mereka itu al-qasdu menuju kepada kuburannya Hasan dan Hussein. Ini adalah perkara yang batil. Ya. Apa itu faidah dari seorang menjalankan ibadah haji wa min samaratihi? Tarwijun nafsi an badlil majhudil mali wal badani fi ta'atillahi ta'ala. Melatih jiwa untuk bersungguh-sungguh memberikan hartanya dan badannya dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau zakat mungkin tadi barusan hartanya. Tapi kalau sudah haji itu memberikan harta dan badannya fi ta'atillah. Walihadza sebab itu kanal haju nau'an minal jihad fi sabilillah haji merupakan salah satu jenis jihad fi sabilillah. Ini menunaikan ibadah haji. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang menunaikan ibadah haji benar-benar harus siap memberikan harta dan badannya fi taatillahi taala. Di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah di antara di antara samaratuhu buah dari seorang menunaikan ibadah haji. Kemudian kata beliau wa hadhihi lati dzakarnaha li hadhil asas wa ma lam nadhkurhu taj'alu minal ummati ummatan islamiyah tahiratan naqiyatan. Inilah di antara hasil atau buah yang telah kami sebutkan terkait tentang rukun-rukun Islam. Apa faedah menjalankan rukun ini dan rukun itu? Adapun yang tidak kami sebutkan maka hendaklah menjadikan ya Islam itu menjadikan umatan Islamiyatan tahiratan naqiyah. Umat Islam yang suci, bersih. Tadinu lillahi dinul haqq dan daklah beragama untuk Allah dengan agama yang benar. Wa tu'amilul wa tu'amilul khalqa bil adli wasidqi dan hendaklah engkau bermuamalah dengan makhluk dengan cara yang adil dan jujur. Ya. Inilah Islam mengajarkan demikian. Seorang itu bermuamalah dengan manusia bil adli wasidqi dengan adil dan jujur iya li'anna ma siwaha min sara'il islam yasluhu bi salahi hadhil asas ya. dikarenakan kata beliau dari selainnya selain dari syariat-syariat Islam syariat-syariat Islam yang lainnya itu akan menjadi baik tatkala rukunnya itu baik syariat Islam yang lainnya kata Syekh akan menjadi baik apabila apa? rukunnya itu baik. Tapi kalau rukunnya sudah rusak, apalagi rukun yang pertama tauhid sudah rusak, yang lainnya tentunya akan ikut rusak. Rukunnya aja sudah rusak nggak karu-karuan. Sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah, menabrak bid'ah dan seterusnya watasluhu ah, ah, watasluhu ahwalul ummati bisalahi amri diniha dan akan baik urusan suatu umat perhatikan di sini dan akan baik urusan suatu umat dengan baiknya agama orang tersebut jadi kalau agamanya rusak ya urusan umat pun akan istut rusak ya. Kemudian kata beliau, wa yafutuha min salahi ahwaliha biqadri ma fataha min salahi umuri diniha. Begitu juga akan hilang kebaikan suatu umat, ya. Kebaikan suatu umat itu akan hilang. Itu dengan hilangnya urusan-urusan agama. Dia tidak perhatian jadi kalau orang ingin baik suatu negaranya, negerinya, rumah tangganya, perhatianlah dengan urusan agama. Karena tak kalah urusan agamanya baik, yang lain pun akan ikut baik. Tapi tak kalah urusan agamanya rusak, ini pun akan ikut rusak. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-96 Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wa taqau fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun kata Allah seandainya suatu penduduk negeri mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah Sungguh kata Allah akan kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan bumi. Kembalinya kepada penduduk negeri. Ya. Suatu negeri kepengin penguasa yang baik, pemimpin yang baik, kembalinya kepada penduduknya. Mau nggak dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa? Karena ini janji. Kata Allah, seandainya suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Maka dijelaskan juga di antara bentuk barokah dari bumi, Allah berikan penguasa yang baik, yang soleh, adil, jujur. Ya. Tapi tatkala penguasanya rusak, ini menunjukkan apa? Penduduknya pun rusak. Sehingga apa? Allah berikan apa? Penguasa yang rusak. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita ingin memperbaiki, perbaikilah diri-diri kita dengan ilmu dan amal soleh. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini janji dari Allah. fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kata Allah akan tetapi kadzabu mereka itu mendustakan tidak mau beriman dan bertakwa khadnahum bima kanu yaksibun maka kami adab mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat lain Allah sebutkan afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum naimun apakah akan merasa aman suatu penduduk negeri akan datang kepada mereka azab kami secara tiba-tiba dan mereka dalam keadaan naimun tidur peringatan untuk kita semua jangan merasa tenang aman awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun apakah akan merasa aman suatu penduduk negeri akan datang kepada mereka azab kami di waktu duha pagi hari orang lagi bersenang-senang wahum yal'abu dan mereka dalam keadaan lagi bermain-main bersenang-senang datang azab Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lain Allah sebutkan afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun apakah akan merasa aman dengan makar Allah Ya, apakah manusia akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka tidaklah merasa aman dengan makar Allah kecuali mereka suatu kaum yang merugi. Orang yang merasa tenang dari makar Allah, dari azab Allah, ini contoh orang yang merugi, ya. Maka kata beliau, yang durfita fitarikh." min sabqin fa inna fi tarihi ibratan li ulil albab wa basyiratan liman lam yahul duna qalbihi hijabun wallahu musta'an maka hendaklah manusia melihat kepada sejarah orang-orang terdahulu bagaimana mereka orang yang kuat ya, Bagaimana mereka orang yang kuat Kalau mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya Allah timpakan kepada mereka azab dan sebaliknya, orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman, Allah bukakan untuk mereka barokah dari langit dan bumi.